الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش هذه مسألة مهمة وهي مسألة الشهادة لمعين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار ممن لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقيدة أهل السنة أننا لا نشهد لأحد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قوله إلا العشرة هذا ليس على إطلاقه فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير العشرة شهد لثابت بن قيس بن شماس شهد لفاطمة وشهد للحسن والحسين وشهد لعبد الله بن سلام وشهد لبلال أقصد ليس على إطلاقه وأما حديث يعني من شهد له ثلاثة بالجنة قال وجبت وجبت فهذا أيضا الأولى أن يحمل على عدم الشهادة إلا أننا نرجو للمحسنين ونخاف عن المسيئين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan pelajaran kita pada risalah tentang akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala beliau berkata kepada Syu'aib bin Harb wahai Syu'aib bin Harb Tidaklah bermanfaat bagimu apa yang aku tulis untukmu sampai engkau mempersaksikan Sampai engkau tidak mempersaksikan untuk seorang pun dengan surga Tidak pula dengan neraka kecuali bagi sepuluh orang Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersaksikan mereka dengan surga Dan kesepuluh orang itu semuanya dari Quraisy. Pada pembahasan ini Imam thawri rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang permasalahan yang penting dalam akidah ahli sunnati wal jamaah yaitu permasalahan mempersaksikan seseorang dengan surga dan neraka akidah ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan tersebut yaitu tidaklah memberikan persaksian kepada seorang pun dengan surga maupun neraka kecuali mereka-mereka yang telah datang persaksiannya dalam dalil-dalil yang sahih dan perkataan Imam thawri di sini illa lil ashrah kecuali bagi 10 orang tidaklah secara mutlak karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah telah mengkhabarkan di sana ada sahabat-sahabat yang lain yang masuk ke dalam surga di antaranya Thabit bin Qais bin Syammas demikian pula Fatimah dan Hasan serta Husain dan Bilal serta yang lainnya intinya bahwasanya Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini yaitu mempersaksikan untuk seseorang dengan surga dan neraka bagi mereka-mereka yang telah dipersaksikan oleh dalil. Adapun hadis man syahida lahu thalathatun bil jannati qala qala wajabat wajabat siapa saja yang mempersaksikan untuknya tiga orang per, tiga orang saksi ya, mempersaksikan dengan surga maka dikatakan wajibat wajibat yakni persaksian tersebut diterima maka maksudnya bahwasanya persaksian tadi dibawa kepada harapan jadi intinya dalam permasalahan tersebut kita katakan kita berharap bagi orang-orang yang berbuat kebaikan untuk mendapatkan surga dan kita khawatir bagi mereka-mereka yang berbuat keburukan dan kemaksiatan dimasukkan ke dalam neraka. Wal murad huna lishahada bil mu'ayyan. Amma ash 'ala al-ijmal fa innana nashhadu li jami' as-sahaba bil jannah wa nashhadu li kulli man mata 'ala al-iman bil jannah. Dan yang dimaksudkan di sini adalah mempersaksikan seseorang secara perorangan, yakni mempersaksikan person. Adapun mempersaksikan secara umum, maka kita bersaksi bahwasanya para sahabat radhiyallahu alaihim mereka adalah ahli surga, demikian pula kaum mukminin, mereka adalah penduduk surga. قال يا شعيب بن حرب لا أنفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون ما أعدل عندك من غسل قدميك هذه مسألة مهمة يذكرها العلماء في مسائل الاعتقاد مع أنها من مسائل الفقه بسبب خلاف الرافضة فإن الرافضة لا يرون المسح على الخفين مع أن الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ويبقتا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن كما في حديث صفوان بن عسان حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث بريدة أما حديث علي بن أبي طالب فهو في مسلم حديث صفوان بن عسان عند الترمذي وحديث بريدة خارج صحيح أظنه عند ابن ماجه ونحو ذلك ويكون المسح على أعلى القدم على أعلى الخف على أعلى الخف لقول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه وأيهما أفضل المسح أم الغسل يعني لا يتكلف الإنسان إن كان لابسا للخفين لا يتكلف النزع وإن كان خالعا لا يتكلف اللبس اللبس وكذلك يجب أن تدخل على طهارة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي أيوة وهو على وضوء Kemudian Ibn Thawri rahimahullah ta'ala berkata Ya Shu'aib Ibn Harb La yang yanfau kama katabtu laka hatta taral masha ala al-khufain duna khala'ihima أعدل indaka من غسل قدميك wahai Syaib bin tidaklah bermanfaat bagimu apa-apa yang aku tulis untukmu sampai engkau berpandangan bahwasanya mengusap bagian atas khufain dengan tidak melepasnya itu lebih lebih pas di sisimu daripada mencuci kedua kakimu ini permasalahan yang penting permasalahan mengenai mengusap dua khuf yang pada asalnya merupakan perkara fikhiyah kemudian dimasukkan ke dalam perkara akidah dikarenakan penyelisihan orang-orang Rafidhah. Padahal hadis-hadis yang datang dalam permasalahan ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan waktu pengusapan tersebut sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tiga hari bagi yang mungkin menetapkan Satu hari satu malam bagi yang mukim dan tiga hari tiga malam bagi yang musafir. Sebagaimana dalam hadis Sufyan bin Asal dalam Sunan Tirmizi. Demikian pula hadis Ali bin Abi Talib dalam Sahih Muslim dan hadis mura'idah dalam Khadij Sahih yang kemungkinan pada Sunan Ibn Majah. Dan hendaknya yang diusap itu adalah bagian atas dari khuf sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu "Law kana dinu bil ra'yi lakana asfal al khuffain ahaqqu bil masah min a'lahuma." Seandainya saja agama ini dibangun dengan pemikiran, maka sungguh bagian bawah dari khuf itu lebih pantas untuk diusam daripada bagian atasnya. Permasalahan berikutnya, mana yang lebih utama apakah mengusap ataukah mencuci kedua kaki dalam masalah ini seseorang tidak perlu takaluf apabila dia sedang memakai khuf maka saat itu dia mengusapnya dan tidak perlu mencopotnya dan sebaliknya apabila tidak memakai khuf maka tidak perlu takaluf untuk kemudian memakainya dan mengusapnya namun diwajibkan di sini sebelum memakai khuf untuk memakainya dalam keadaan taharah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain tinggalkanlah kedua khuf tersebut karena sungguhnya aku telah memasukkan kedua kakiku ke dalamnya dalam keadaan suci. بالنسبة للمسألة الأولى العشر المبشرون بالجنة سموا بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد وهو حديث سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وبمجموع طريقيه يصح, يصح فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبو وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن جراح في الجنة عشرة كلهم من قريش Berhubungan dengan sepuluh sahabat yang dikenal dengan Al-Asya Al-Mubasyaruna bin Jannah sepuluh sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga Disebut yang demikian dikarenakan penyebutan ke-10 sahabat tersebut terkumpul dalam satu hadith Ada hadith Sa'id bin Zaid dan hadith Abdurrahman ibn Ya'uf radhiyallahu anhuma Yang dengan digabungkannya dua jalan tersebut dihukum sahih Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya bahwasanya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Zaid bin di surga, Ibn Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'ad bin Zaid di surga, Abdullah Talha bin Ubaidillah di surga, Abu Baidah bin Jarrah di surga. قال يا شعيب بن حرب ولا ينفعك كما كتبت لكم حتى يكون يخفى بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها وذلك لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار ولم يثبت في حديث أنه جهر بها وأما حديث أبي هريرة عند التر... عند أبي داود أظن فهو من طريق نعيم المجمر وقد شذ بالبسملة خالف ثمانمائة راو عن أبي هريرة لم يذكروا البسملة وقد وقد ألف الدار قطني رحمه الله تعالى رسالة وبين فيها أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الجهر بالبسملة فالأفضل الإسراب وإن جهر بها فصلاته صحيحة لكنه ترك الأفضل Kemudian Imam Athari rahimahullah ta'ala mengatakan Ya Shu'aib ibn Harb Wala yanfa'uka ma katabtu hatta yakuna ikhfa'u bismillahirrahmanirrahim Fi salati afdala indaka min antajhara biha Wahai Shu'aib ibn Harb Tidaklah akan bermanfaat untukmu apa yang aku tulis Sampai melirihkan bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat itu lebih utama di sisimu daripada mengeraskannya yang demikian itu dikarenakan yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melirihkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah secara keras di dalam Ada pun hadis yang datang dari Abu Hurairah dan kemungkinan ada di Sunan Abi Dawud ada pada sanatnya Nuaim bin Mujmir dan dia telah menyelisihi sekitar 800 rawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan tanpa ada yang mereka semua meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melirihkan dalam bacaan basmalah. Jadi sekali lagi tidak ada satu dalil pun yang sahih menunjukkan Rasulullah membaca basmalah dalam salat dikeraskan. Sehingga inilah yang utama. Namun apabila seorang tetap membacanya keras di dalam salat, maka salatnya sah walaupun dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت لك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة دل عليه القرآن والسنة إن كل شيء خلقناه بقدر وفي الحديث حتى تؤمن بالقدر خيره وشره حلو ومره كل من عند الله عز وجل يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله ولا ما قالت الملائكة ولا ما قالت النبيون ولا ما قال أهل الجنة ولا ما قال أهل النار ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلها هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون القدرية يزعمون أن الهدى والضلال هذا الضلال ليس من الله وأن الهدى والضلال هو خلق العبد نفسه يخلقه العبد في نفسه وهذا باطل فالذي يظن والذي يهدي هو الله كما في هذه الآية وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله والقدرية زعموا أن مشيئة العباد خارجة عن مشيئة الله وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسيأتي بيان أن مراتب القدر أربعة ويستدل بهذه الآية وهو أن الله بكل شيء عليم وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تظل, تظل بها من تشاء وتهدي من تشاء فالهدى والظلام من الله والمشيئة ثابتة لله وأن ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون الإرادة هنا إرادة كونية وهي المراد بالمشيئة المعبر عنها بالمشيئة والإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية فالإرادة الشرعية هي الأمر والنهي وقد تقع وقد لا تقع والإرادة الكونية هي مشيئة الله لا بد أن تقع فوجودنا في هذا المكان شاءه الله كونا كيف عرفنا أنه شاءه كونا لأنه وقع وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال أخوهم إبليس لعنه الله أي أخو القدري يا ربي بما أغويتني فأثبت لله أنه هو الذي يغوي وهو الذي يهدي وقبل أن ننتهي من هذا اعلم أن مراتب القدر أربعة المرتبة الأولى العلم وهي أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافيه لا من الدقاء مما دق ولا مما جل فالله بكل شيء عليم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة الكتابة وأن الله عز وجل قد كتب مقادير العباد عنده في اللوح المحفوظ حيث خلق القلم وقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة كل شيء في هذا الكون مكتوب عند الله والحديث من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد وأبي داود وغيرهما وعن عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وعرشه على الماء المرتبة الثالثة المشيئة وأن كل ما يقع في هذا العالم سواء العلوي أو السفلي فهو بمشيئة, بمشيئة الله عز وجل لا يخرج عن مشيئته شيء وما تشاءون إلا أن يشاء الله سواء كان ذلك كفر أو إيمان طاعة أو معصية فيشاء فالمعاصي والسيئات والكفر قدره الله وقضاه وشاءه كونا لحكمة لحكمة للابتلاء والاختبار ليس بمعنى أنه يحبه فالله لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي ولا يحب البدع لكن خلقه وشاءه للاختبار والابتلاء المرتبة الرابعة مرتبة الخلق وهو أن الله خالق كل شيء في هذا العالم من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار والخير والشر الله خالق كل شيء فالخير خلقه الله عز وجل وهو مراد لذاته لأنه محبوب إليه والشر خلقه الله عز وجل وهو مراد لغيره مما تتحقق به من المصالح والحكم فمثلا وجود إبليس بسببه أخرج آدم من الجنة بسببه وقع الكفر والنفاق والمعاصي فالحكم المصالح أنزل الله الكتب وأرسل الرسول وشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم فيتحصل المؤمنون على أمور كثيرة هذا ملخص للكلام في باب القدر وإلا فهو أطول من ذلك لكن هذا ملخص فالرسالة هي مختصرة Kemudian Ibn Athawri rahimahullah ta'ala mengatakan Wahai Shu'aib bin Harb Tidaklah akan bermanfaat bagimu apa yang telah aku tulis ini Sampai engkau beriman kepada takdir Takdir yang baik maupun yang buruk Takdir yang manis maupun yang pahit Semuanya berasal dari si Allah subhanahu wa ta'ala Permasalahan yang sangat penting Keimanan terhadap takdir Yang merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis Jibril yang masyhur hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi sampai engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk Sufyan bin Thawri rahimahullahu taala mengatakan wahai Syu'aib bin Harb demi Allah tidaklah orang-orang Qadariyah mengatakan dengan suatu perkataan yang Allah Subhanahu wa taala katakan tidak pula para malaikat mengatakannya tidak pula para nabi mengatakannya tidak pula para penduduk surga tidak pula para penduduk neraka tidak pula saudara-saudara mereka dari kalangan iblis la'anah dari eh, saudara-saudara mereka yaitu iblis la'anahullah dan Qadariyah adalah firqah yang tidak beriman terhadap takdir. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang menentukan hidayah dan kesesatan akan tetapi hidayah dan kesesatan itu adalah ciptaan dari hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basari ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Tidak afak, tidak engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dan telah Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas pengetahuan dan Allah Subhanahu wa taala telah menutup atas telinga dan hatinya dan menjadikan dada matanya itu tutupan orang siapa yang Allah maka siapa yang akan memberikan hidayah kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala tidakkah kalian mengambil pelajaran dalam ayat ini ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa adallahu Allahu ala ilmin menetapkan bahwasanya Allah azza wajal adalah zat yang menyesatkan hamba-hambanya dalam artian yang menetapkan kesesatan hamba dan menetapkan siapa-siapa yang mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma tasyauna illa an Allah." Tidaklah mereka memiliki keinginan kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwasanya keinginan seorang hamba tidaklah akan mungkin ada kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Dan berbeda dengan keyakinan orang-orang Qadariyah yang meyakini bahwasanya masyiah hamba itu keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Para malaikat pun mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Maha suci engkau ya Allah Tidaklah kami memiliki ilmu sedikit pun kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami Sungguhnya engkau adalah al-alimul hakim Zat yang maha berilmu dan zat yang maha berbijaksana Dan insyaAllah ta'ala akan ada penjelasan nanti tentang derajat-derajat iman dalam takdir yang dibangun di atas hadis ini. Dan Musa alaihi salam mengatakan in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'. Tidaklah ini kecuali fitnahmu. Engkau menyesatkan siap Tidaklah hal ini semua kecuali ujian darimu ya Allah Engkau menyesatkan dengannya siapa saja engkau, ke, engkau kehendaki Dan engkau memberikan hidayah kepada siapa saja engkau kehendaki Dalam ayat yang agung ini Allah menegaskan bahwasanya Dialah yang menyesatkan hamba-hambanya Dan dia pula yang memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang dipilihnya Kesesatan dan hidayah semuanya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nuh alaihi salam telah mengatakan wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku apabila aku ingin memberikan nasihat untuk kalian apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyesatkan kalian. Maknanya perkataan Nuh alaihi salam yaitu nasihat Nuh tidaklah akan bermanfaat sedikit pun walaupun Nuh menginginkan untuk memberikan nasihat ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyesatkan mereka. Dialah Rabb kalian dan sungguhnya kepada dialah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan ingkan Allah yuridu ayyubiyakum terdapat penetapan iradah penetapan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan hamba-hambanya dan iradah dalam syarat kita terbagi menjadi dua iradah syar'iyah dan iradah kauniyah iradah syar'iyah adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang dia cintai sedangkan iradah kauniyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang dia cintai maupun tidak. Dan iradah jenis inilah yang disebut dengan masyiah. Semua perkara yang terjadi di muka bumi ini maka masuk dalam iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dan Syuaib alaihi salam mengatakan sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ay yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma dan dan tidaklah pantas bagi kami untuk kembali kepada perkara tersebut kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkannya Maha luas ilmu Rabb kami karena ilmu wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma dan Rabb kami adalah zat yang maha luas ilmunya melingkupi segala sesuatu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas kehendak makhluk-makhluknya Demikian pula perkataan penduduk surga Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah ini kepada kami kalaulah dan tidaklah kami bisa mendapatkan hidayah seandainya saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kami. Ayat dengan jelas menunjukkan bahwasanya hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang menentukannya. Ahlun nar mengatakan ghalabat alaina syikratuna wa kunna qauman dhallin dan telah <clears throat> ghalabat alaina syikratuna wa kunna qauman dhallin dan telah menguasai atas mereka kecelakaan mereka yakni apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan mereka untuk mereka berupa kecelakaan berupa bencana kekufuran wa kunna qauman dhalim dan sungguh kami ini adalah kaum yang sesat dan perkataan saudara mereka yakni saudara orang-orang qadariyah iblis la'anahullah rabbi bima ahwaitani wahai rabbku karena engkau telah menjadikan aku tersesat. Di sini iblis mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menetapkan kesesatannya. Dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi semuanya menunjukkan bahwasanya perkara-perkara baik itu berupa hidayah maupun berupa kesesatan Allah lah yang menetapkannya dan keimanan kepada takdir di sana ada empat tingkatan yang pertama yaitu al-ilm beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya melingkupi segala sesuatu baik yang kecil maupun yang besar semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui baik yang tersembunyi maupun yang tampak kemudian martabat yang kedua al-kitabah penulisan takdir penulisan di lauhil mahfuz ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam Allah pertama kali yang perintahkan kepadanya untuk perintah untuk menulis segala sesuatu yang terjadi dan segala sesuatu yang akan terjadi sampai segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan terjadi sebagaimana hal ini datang dalam hadis Ubadah dan Samit dalam Musnad Ahmad demikian pula hadits Abdullah bin Amr bin As dalam Sahih Muslim Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kataballahu maqadir kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir segala sesuatu sebelum penciptaan langit-langit dan bumi sejarak 50 ribu tahun martabat yang ketiga yaitu martabat masyiah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kehendaknya mesti terjadi segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di alam yang tinggi di sana maupun alam-alam yang bawah, semuanya yang terjadi adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa ma tasyauna illa an yasha Allah tidaklah kalian memiliki keinginan sedikit pun kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Keimanan dan kekafiran, ketaatan dan kemaksiatan semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila yang berupa kekufuran, kemaksiatan dan perkara-perkara buruk yang lainnya Allah Subhanahu wa taala kehendaki yang demikian itu secara kauni saja tidak secara syar'i dalam artian Allah Subhanahu wa taala menetapkan terjadinya hal tersebut tidak melazimkan bahwasanya Allah mencintainya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut untuk suatu hikmah yang bagus karena semua perkara ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya hikmahnya adalah bagus Allah ciptakan adanya kekafiran, adanya kemaksiatan untuk ujian bagi kita semua. Kemudian martabat yang keempat yaitu al-khalq penciptaan. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Orang yang baik maupun yang buruk, orang yang beriman maupun yang kafir, kebaikan dan kejelekan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan untuk suatu perkara atau suatu hikmah yang dia inginkan dari hikmah yang bagus seperti penciptaan iblis. Tidaklah iblis diciptakan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai iblis, melainkan karena di sana ada hikmah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dikeluarkannya Adam merupakan ujian bagi makhluk ini kemudian terjadinya maksiat sehingga terbedakan antara seorang yang taat dan seorang yang tidak demikian pula kemudian adanya diutus diutusnya para rasul ini salah satu merupakan hikmah dari penciptaan iblis laknatullah alaih ini merupakan ringkasan dalam pembahasan iman terhadap takdir yang pada hakikatnya pembahasan tersebut sangatlah panjang akan tetapi apa yang disebutkan tadi adalah ringkasan dalam permasalahan ini قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر أي من المسلمين وقد صلى الصحابة خلف الحجاج ابن يوسف وكان ظالما غاشما وصلوا خلف الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه فلا تترك الجمع ولا الجماعات لا مع الأبرار ولا الفجار من أئمة المسلمين قال والجهاد ماض إلى يوم القيامة أي لا ينقطع بظلم ظالم ولا بجور جائر وكل هذا رد على الخوارج وعلى الروافض الذين يزعمون أن الصلاة لا تصح خلف الفاجر وهم أفجر الناس وقد جاهد المسلمون أيضا مع أئمة الجور وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة معهم صلوا فإن أصابوا صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكون لكم نافله والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل تصبر ولا تخرج عليه لا بثورة ولا انقلاب ولا بتفجير ولا تكفير كل هذا فيه البعد عن معتقد الخوارج والروافض والمعتزلة الأشرار قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها فقال لا ولكن صلاة الجمعة والعيدين أما الصلاة كلها إن وجد مسجد سني صلي خلف السني فالأفضل الصلاة خلف أهل السنة لكن إذا لم يوجد السني لا تترك الجماعة صلى خلف المبتدع وعليه بدعته وعليه ضلاله ولك الإصابة كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وصلاة الجمعة والعيدين أيضا ماضية الروافض ما يصلون الجمعة ولا العيدين بينما المسلمون يصلون ويخرجون مع أئمتهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا ويصلون وكان الإمام أحمد ربما صلى الجمعة والعيدين خلف الجهم ثم يرجع ويصلي في بيته كما أفتى بذلك لأن الجمعة لا تترك لا سيما إذا خشي بطش السلطان لم تكن إلا جمعة واحدة لا يترك الجمعة يصلي معهم ثم يعيد الصلاة لأن الجهمية كفار أما إذا كانت البدعة ليست بالمكفرة لا تعيد الصلاة فقال لا ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصلي إلا خلف من تثق, من تثق به هذا إذا وجد أما إذا لم يوجد صلي مثلا أنت في منطقة فيها صوفية غير قبورية أو فيها خارج أو فيها حزبي ليس هناك مسجد سنة لا تترك الجماعة صل في مساجدهم معهم ولك الإصابة وعليهم الإساءة قال وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة هذا أفضل يا شعيب بن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري ثم خل بيني وبين ربي عز وجل وهذا لأن سفيان جاء بأمور ثابتة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء بما يوافق معتقد السلف الصالح والإنسان إذا كان واثقا من الشيء لا يبالي بل يفرح بل يفرح لأنه واثق ولأن فتواه كانت على الدليل وقبل أن أنتهي ويصبر أخونا القدرية ينقسمون إلى قسمين قدرية جبرية وقدرية معتزلة فالقدرية الجبرية عطلوا العبد من مشيئته وفعله وقدرته واستطاعته العبد عندهم لا مشيئة له ولا قدرة له ولا استطاعة له ولا فعل له والفاعل عندهم لهذه الأمور هو الله تعالى الله عن قولهم قالوا والعبد كالريشة بين يدي في الريح فالكافر عندهم يلزم قولهم هو الله تعالى الله عن قولهم لأن العبد لا مشيئة له ولا فعل ولا قدرة ولا استطاعة ويجعلونه مجبورا وهؤلاء كفار هؤلاء هم الجهمية كفار مع أن الله أثبت للعبد استطاعة ومشيئة إنك لن تستطيع معي صبرا وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأثبت له مشيئة مقيدة بمشيئة الله والقسم الثاني المعتزلة زعموا أن الله لا مشيئة له ولا علم له ولا فعل له ولا استطاعة له بعكس أولئك وجعل العبد هو الذي يخلق الفعل فجعلوا مع الله خالقين ولذلك وصفوا بأنهم مجوس هذه الأمة هذا مختصر للكلام في هذه المسائل وإلا فقد توسع فيها في كثير من العقائد وهذه عقيدة مختصرة ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين Kemudian Imam Thawri rahimahullah ta'ala mengatakan Wahai Shu'aim Tidaklah akan bermanfaat bagimu apa yang aku tulis Sampai engkau berpandangan bahwasanya salat itu sah di belakang setiap orang yang baik maupun orang yang fajir. Ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah dan merupakan bantahan terhadap orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa-dosa besar. Demikian pula sampai engkau berpandangan wahai Syuaib bahwasanya jihad itu tetap berlangsung sampai hari kiamat walaupun dipimpin oleh orang-orang yang fajir sebab mereka dari kaum mukminin. Ini sudah merupakan bantahan bagi orang-orang khawarij yang mereka tidak berpandangan demikian. Kemudian perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Thawri rahimahullah ta'ala kepada Shu'aib yaitu sampai engkau bersabar di bawah bendera sultan baik sultan tersebut seorang yang zalim atau seorang yang adil. Kemudian Syu'ab mengatakan, aku berkata kepada Sufyan, wahai Abu Abdullah, salat secara keseluruhan, yakni apakah salat kes secara keseluruhan juga aku lakukan di belakang orang-orang tersebut atau di belakang sultan yang zalim? Faqala maka jawaban Sufyan tidak. Akan tetapi yang diperintahkan untuk tetap berada di belakang sultan walaupun mereka ini zalim adalah salatul jum'ah dan salat idain kemudian salat salatlah engkau di belakang orang-orang yang engkau dapati adapun salat-salat yang lainnya maka engkau boleh memilih jangan engkau salat kecuali di belakang orang yang engkau la tusalli illa khalfa man tathiqu bih. Janganlah engkau salat kecuali di belakang orang-orang yang engkau percaya dengannya dan engkau mengetahui bahwasanya dia termasuk ahli sunnati wal jamaah. Dari penjelasan Imam Al-Thawri ini beliau menegaskan bahwasanya salat yang diperintahkan untuk tetap dijaga walaupun di belakang imam-imam yang fajir adalah salat Jumat dan salat Aidain. Sebagaimana hal ini pula kita dapati dari perbuatan Imam Ahmad rahimahullah di mana beliau melakukan salat Jum'ah walaupun di belakang seorang Jahmi atau seorang kodari namun kemudian beliau mengulangi salatnya ketika sampai di rumah ini apabila kebid'ahan yang dilakukan oleh imam itu adalah kebid'ahan yang sampai derajat kekufuran maka dia tetap salat di belakangnya kemudian mengulangi salatnya di rumah Adapun kebid'ahan yang tidak sampai derajat kekufuran maka tentunya dia tidak perlu mengulang sholatnya. Aqidah ini bertentangan dengan akidah orang-orang rawafid yang mereka tidak beranggapan untuk mengikuti sholat jum'ah maupun sholat Id. Kemudian Imam Athari rahimahullahu taala menutup penjelasannya dengan mengatakan wahai Shu'aib apabila engkau berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal dan dia menanyakan kepadamu tentang perkataan ini yaitu tentang penjelasan-penjelasan yang telah lewat tentang akidah beliau maka katakanlah wahai Shu'aib wahai Rabbku telah menyampaikan perkataan tersebut kepadaku Sufyan ibn Sa'id al thawri kemudian apabila engkau telah menjawab demikian biarkanlah perkaranya antara aku dengan Rabbku yaitu antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala dikarenakan beliau begitu percaya atas apa yang beliau sampaikan tersebut karena dibangun di atas dalil-dalil yang sahih dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan inilah akidah salaf. Maka siapa saja yang telah membangun akidahnya di atas dalil-dalil yang sahih maka tidaklah memperdulikan terhadap perkara yang lain kemudian perkara yang masih berhubungan dengan penjelasan di atas yaitu bahwasanya qadariyah terbagi menjadi dua qadariyah jabriyah dan qadariyah mu'tazilah qadariyah jabriyah berkeyakinan bahwasanya hamba ini tidaklah memiliki kehendak sedikit pun, tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kemampuan, tidak pula istita'ah, tidak pula bisa melakukan apa-apa. Mereka meyakini bahwasanya semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba ini pada hakikatnya yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan hamba menurut orang-orang Jabriyah seperti keadaan sehelai kapas yang tertiup angin atau seperti bulu yang tertiup angin padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasannya hamba ini memiliki kemampuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala innaka lan tastati'a iya sabra sungguhnya engkau tidaklah akan mempunyai tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku di sini terdapat penetapan istita'ah terhadap orang yang diajak bicara dalam ayat Kemudian keyakinan orang-orang Jabriyah melazimkan bahwasanya orang-orang kafir perbuatan-perbuatan kekufuran mereka yang melakukannya adalah Allah. Tentunya ini merupakan bentuk kebejatan dan kekurangan ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah jenis yang kedua adalah Qadariyah Mu'tazilah. Mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki masyiah tidak pula kudrah, tidak pula istita'ah serta tidak bisa berbuat apa-apa. Berkebalikan dengan keyakinan orang-orang Jabriyah. Mereka menjadikan perbuatan-perbuatan hamba ini yang menciptakan adalah hamba-hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memiliki kemampuan dan kehendak berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba tersebut sehingga orang-orang Qadariyah Mu'tazilah telah menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala pencipta-pencipta yang begitu banyak oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qadariyah majusu hadhil ummah Qadariyah adalah orang-orang majusi umat ini Sebagaimana orang-orang Majusi menetapkan pencipta selain Allah, demikian pula orang-orang Qadariyah menciptakan pencipta-pencipta selain Allah. Dan inilah ringkasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah yang disampaikan oleh Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala dan sungguhnya tentunya perkaranya butuh untuk lebih luas dari yang ini namun apa yang disampaikan ini hanyalah sebagai penjelasan secara ringkas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan kelurusan darinya. بالنسبة تنبيه للسؤال الذي تقدم عن سياقة المرأة للدراجة النارية إذا كانت السياقة تؤدي كما هو الحال إلى ظهور شيء من جسمها فلا يجوز أو من مفاتنها لا يجوز والغالب أن الدراجة النارية تؤدي إلى ذلك أو حتى الدراجة العادية لا تساق إلا بظهور مفاتن المرأة بخلاف الرجل قد يكون الإزار إلى نصف ساقه إذا كان الرجل ربما يحتاج إلى أن يرفع الإزار إلى الركبة ثم أيضا السياقة أمام الناس فتنة لها وقد تقع وقد تتكشف فيبتعد عن هذا الله يبارك فيكم هذا هو المعتمد من القول في هذه المسألة والحمد لله رب العالمين Kemudian sebagai tambahan tadi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan masalah wanita yang mengendarai sepeda motor. Apabila mengendarai, mengendarai sepeda motor tersebut mengakibatkan terlihatnya sesuatu dari jasadnya atau terlihat perkara-perkara yang ada pada perempuan yang memfitnah dan ini mayoritasnya terjadi ketika seseorang mengendarai seorang wanita mengendarai sepeda motor biasanya akan terlihat perkara-perkara yang menjadi fitnah perkara-perkara yang ada pada dirinya demikian pula muncul terkadang pada sepeda biasa sepeda ontel oleh apabila laki-laki saja kalau mengendarai sepeda terkadang butuh untuk mencincingkan izarnya sampai ke lutut lalu bagaimana dengan wanita oleh karena itulah dalam permasalahan ini yang menjadi patokan hendaknya seorang menjauhinya untuk menjauhi fitnah نكتفي بهذا